Tapi sebelum kita melangkah kepada kajian kita tersebut, ini kita akan sampaikan beberapa edar yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Seperti yang kita maklumi bersama bahwa sekarang kita berada di bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadhan beliau mengencangkan ikatan sarung beliau beliau membangunkan keluarga beliau dan mengerjakan sholat malam berkaitan dengan itu Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an ada baiknya kita jelaskan di sini apa saja amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Konifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa pada bulan Ramadan ini Ada sebuah malam Yang lebih baik daripada seribu bulan Yaitu malam Lailatul Qadar Dan seperti riwayat-riwayat yang telah sampai kepada kita secara mutawatir bahwa Laylatul Qadar itu diperkirakan jatuh pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Abu Dar Al-Ghifari dia mengatakan "Sunnah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Aku berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakum bina minasyahri syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengingat mengimami kami salat tarawih selama bulan Ramadan. Hatta idza baqiya sabah hingga ketika tersisa tujuh malam Waqama bina hatta zahabat thuluthul lail. Beliau bangkit, beliau keluar salat bersama kami. Waqama bina artinya salat mengimami kami. Hatta zahabat thuluthul lail hingga berlalu sepertiga malam. Tersisa 27 berarti ini malam ke-23. Dumalam yakum alailah al-lailah ar Kemudian keesokan harinya atau malam ke-24 lam yakum kubina Rasulullah tidak keluar mengimami kami salat tarawih. Faqama bina allati taliha. Kemudian pada malam ke-25 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama bina kembali mengimami dari sholat taraweh gelap malam. Hatta dahaba nahwa min syatril lail. Hingga waktu yang dihabiskan menjelang seper, eh, eh, separuh malam atau eh, ya separuh malam. Syatrul lail. Separuh malam. itu lamanya. Pada malam ke-23 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan waktu sepertiga malam. Malam ke-24 Rasulullah tidak keluar. Malam ke-25 Rasulullah keluar kembali mengimami mereka salat hingga berlalu se separuh malam. Nisful lail, satrul lail. Yaitu waktu yang beliau gunakan untuk salat hampir separuh malam. Kulna ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadihi. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau untuk malam-malam selanjutnya kembali mengimami kami. Malam 26 sampai selesai maksudnya. Pak Nabi mengatakan inna rajul idza qama ma'al imam hatta yansarif fatibat lahu baqiyata lailatihi. Sesungguhnya seorang laki-laki apabila dia salat bersama imam hingga selesai, maka akan dihitung baginya sisa dari malamnya tersebut. Semalam yakum bina astadisa. Kemudian malam ke-26 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar. Rasulullah tidak keluar mengimami mereka. Wakala qara bina Dan pada malam ke-27 Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun, bangkit, wabah ba'atha ila ahlihi wa ijtama'a an-nas faqama bina hatta khashina ayatu ayyafutana al-falah. Rasulullah mengerjakan salat, membangunkan keluarganya dan mengumpulkan manusia, wajtama an-nas, orang-orang berkumpul dan beliau mengimami kami hingga kami khawatir akan terlewat sahur. Al-falah adalah al-fajr, al sahar Kultu ay Jabar bin Nufair rawi an Abi wa al-falah apa maksudnya al-falah? Al-falah adalah al sahur kata beliau. Al-falah maksudnya adalah al sahur jadi dari hadis ini Ibnu Ibn rahimani wa rahimahullah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun pada malam-malam ganjil itu untuk mengerjakan sholat malam berjamaah dalam waktu yang panjang. Ya, dalam waktu yang panjang, sepertiga malam, separuh malam, bahkan pada malam ke-27, malam-malam terakhir, malam-malam ganjil yang terakhir, Beliau mengerjakannya hampir seluruh malam. Hampir seluruh malam. Hingga mereka khawatir tentu pun makan sahur. Yaitu baru selesai menjelang makan sahur. Nah inilah amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Ya, bagaimana kita ketahui bahwa Lailatul Qadar Ikhwanifidin jatuh pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Maka hendaklah seorang muslim ia ya yataharra Lailatul Qadar. Ya, berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh berkah barang siapa man hurimaha faqad hurimal khairu kulluhu. Barang siapa yang tidak mendapatkannya maka dia tidak mendapatkan kebaikan seluruhnya. Wala yuhram khairuha illa mahrum. Dan tidak ada orang yang tidak mendapatkan kebaikannya melainkan melainkan orang yang mahrum. Lidzalika yang bagi lil muslim al harif ala taatillah ayuhiha. Yang bagi selayaknya bagi seorang muslim al harif yang punya semangat dan gairah untuk mentaati Allah agar menghidupkan malam-malam ganjil itu dengan salat malam siang Lailatul Qadar namanya. Rasul mengatakan man Lailatul Qadri imanan wa sabar ghufira mata pada mamin dan bihi. orang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan qiyamul lail, nah ini kiam Lailatul Qadar Rasulullah telah mengamalkannya. Ya, beliau menghidupkan malam-malamnya itu dengan apa? dengan salat minimal sepertiga malam, maksimal hampir seluruh malam. Kalau hampir seluruh malam, sepertiga malam ya kira-kira tiga jaman Separuh malam enam jam. Ya. Kalau hampir seluruh malam mungkin dimulai setelah salat isya menjelang habis baru baru selesai baru habis menjelang makan makan sahur. Nah demikian kami fikir. Watawan fi ajri hal azim. Karena mengejar pahalanya yang sangat besar. Wa ayyad zahid fil ashril awakhir. Dan bersungguh-sungguh menghidupkan pada 10 malam terakhir ini uswatan bin Nabi untuk mengikuti meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan kana Rasulullah yastahid ma la yastahid fi ghairiha. Rasulullah bersungguh-sungguh melebihi kesungguhan beliau pada malam-malam yang lain. Jadi startnya itu mulainya 10 malam terakhir ini. Malam-malam sebelumnya ini masih pemanasan. Finalnya itu di akhir. Memang setiap pertandingan itu finalnya terakhir, bukan di awal ya seperti lomba lari finishnya itu terakhir bukan kencang di awal lambat di akhir ada yang nggak masuk finish ya nah kalau mau menang ya sprint di akhir nah ini kayaknya Fidin artinya bahwa kencang di di akhir Rasul e, Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah bersungguh-sungguh pada sepuluh malam terakhir ini melebihi kesungguhan beliau pada malam-malam se sebelumnya al Fitin Azan ya Allah wa iyyakum jami'an wa alaihi ayyukzir min al-qiyam fi hadhihi layali adalah dia memperbanyak qiyam memperbanyak qiyam ay qiyamul lail pada malam-malam tersebut wa ayyatazil nisa dan menjauhi wanita yaitu istri maksudnya yang masuki 10 malam terakhir kencangkan ikat pinggang, kencangkan ikatan sarung. Artinya apa? Jauhi istri. Wa yahuf ala dan membangunkan keluarga untuk beribadah pada malam-malam tersebut. Boleh bagi seorang laki-laki atau suami membangunkan istrinya atau demikian pula sebaliknya pada 10 malam terakhir ini untuk ibadah terutama malam-malam ganjil tadi. Wa aitana eh, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha Rasul eh, dia mengatakan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir syadda min zarahu syadda min zarahu mengencangkan ikatan sarung beliau. Maksudnya adalah i'tazalat nisa di ajlil ibadah. Meninggalkan istri untuk ibadah. Menjauhi istri untuk ibadah. Ya, menjauhi istri untuk ber, beribadah. Wa ahya lailahu dan menghidupkan malamnya. Yaitu menghidupkan malamnya dengan qiyam alaih dan ibadah-ibadah lainnya dan terutama adalah qiyamul lail. Rasul mengatakan man qama lailatal qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ayqadha ahlahu dan membangunkan istri-istri ataupun keluarganya, anak istrinya untuk beribadah, sungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir ini. Dan menyibukkan diri dengan ibadah pada 10 malam terakhir bukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, sebagian orang justru menyibukkan 10 hari terakhir ini menjelang Idul Fitri dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, sibuk mudik, cerita mudik, cerita baju baru, cerita kue hari raya dan lain sebagainya yang tidak bermanfaat di fiddin. Azan ya Allah wa iyyakum Dan memperbanyak doa pada malam pada malam-malam ganjil ini yang diperkirakan itu adalah malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadri?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku tahu malam apakah itu Lailatul Qadar? Ma'akulu fiha, apa yang harus aku baca pada malam tersebut? Yaitu doa yang dibaca pada malam Lailatul Qadri. Qal Nabi mengatakan, kuli bacalah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Memperbanyak doa ini. Ini doa yang mansur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dan tidak juga menghalangi untuk membaca ya, tidak terlarang untuk membaca doa-doa yang lain ya doa-doa yang lain banyak doa-doa yang mansur dari Nabi bagus untuk dibaca pada malam-malam ganjil tersebut yang diperkirakan adalah malam Lailatul Qadri ada buku yang sudah saya sekarang berkaitan dengan Ramadan ini ada buku tiga buku ya telah kita tulis renungan Ramadan kemudian doa-doa di bulan Ramadan kemudian iktikaf bersama Nabi kalau itu adalah buku paket tentang Ramadan mulai dari puasa sampai akhir Insya Allah akan keluar buku tentang Qiyamul Lail ya tentang Qiyamul Lail ada beberapa tanda-tanda Lailatul Qadri ikhwan rahimani wa rahimakumullah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah ayyakun al-jau munasiban warrim sakinatan. Yaitu udara atau, atau cuaca sangat mu'tadil, munasib, sangat enak, sangat sejuk, artinya segar. Warrim sakinah dan angin sepoi-sepoi, tidak ada angin kencang, ya, tidak ada angin kencang atau angin ribut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW alaihi mengatakan Lailatul Qadri lailatun samha. Talitah. Lailatul Qadar itu adalah malam yang samha, yang tenang, Talitah, terah, Laharah wala dah tidak panas sekali, tidak dingin sekali. Tusbihu syams sabihataha da'ifatan hamra. Pagi harinya matahari terbit dengan memancarkan cahaya merah yang lemah. Ya, pagi harinya matahari terbit memancarkan cahaya kemerah, eh, cahaya kemerah-merahan yang lemah, artinya tidak tidak kuat. Kemudian tanda yang berikutnya yang kedua adalah tumang ninah dan sakinah, ketenangan dan sakinah yang ada pada malam itu. Allati tanzilu hal al malaika. Ya, pada malam itu malaikat-malaikat rahmat turun. hasil insan bitumanina. Maka seorang merasakan tumanina, ketenangan yang lain dari malam-malam yang lain. Tumanina di sini tul qalbi, ketenangan hati. Wajib min insyirahis sadri, dadanya merasa lega, lapang, lezat beribadah pada malam itu yang tidak dirasakannya pada malam-malam yang yang lain. Ini salah satu tandanya Ibn Fiddiq, tanda malam Lailatul Qadri. Yang ketiga, qad yaraha al-insan fi manamihi. Kadang-kadang seseorang melihatnya di dalam mimpi. Sebagaimana yang terjadi pada sebahagian sahabat jadi yang, eh, alamat yang keempat yang terakhir adalah antatlu asyam sofiyah sobihatiha sofiyah. Yaitu matahari terbit pada pagi harinya sofiyah cerah. Ya tidak mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Artinya kalau kita tatap matahari kita bisa menatapnya. Ya, ini pernah kita saksikan matahari terbit tidak mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Artinya kalau kita tantang matahari dengan mata kita, niscaya kita bisa melihat bulatannya dengan jelas. Rasulullah mengatakan, hatta lailatul qadri tatlu'us syams la sya'alaha." Pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari itu akan terbit tanpa cahaya yang menyilaukan. Tanpa cahaya yang menyilaukan. Dan untuk lebih khususnya lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan malam-malam tersebut perkiraannya yaitu malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadhan dan lebih khusus lagi Rasulullah menyebutkan malam itu yaitu 23, 25, 27, 29. Dalam riwayat yang lain lagi lebih khusus lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa malam itu adalah tiga malam terakhir bulan Ramadhan, tiga malam ganjil terakhir bulan Ramadhan, yaitu 25, 27, dan 29. Dan lebih khusus lagi dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, dan ini disebutkan oleh Abdullah bin uh, Ubay bin Kaab bahwa malam itu adalah malam 27. Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat yang kita bacakan tadi, ya Rasulullah pada malam 27 menghidupkannya hampir seluruh seluruh malam hingga sebagian sahabat berani, sahabat berani menjazmkan menegaskan malam Lailatul Qadar itu kebanyakan turun pada malam 27 Ramadan konfidin Allah wa kejadian oleh karena itu konfidin pada malam ini pada malam-malam ganjil ini ya dianjurkan bagi kita untuk mengisinya dengan apa salat malam yaitu salat taraweh. Kita sudah mengamalkannya pada tahun yang lalu. Dan insya Allah pada tahun ini juga kita akan mengamalkannya. Oleh karena keterbatasan kemampuan kita mengikuti sunnah Nabi seperti yang beliau lakukan, yaitu sebelas rakaat, sebelas rakaat satu malam, atau setengah malam sebelas rakaat, maka kita mengambil kelabangan yang dibolehkan dalam syariat yaitu mengerjakannya lebih dari 11 rakaat. Dan kita berusaha juga untuk bisa mengerjakannya 11 atau 13 rakaat dalam satu malam atau dalam sepertiga ataupun setengah malam. Kita mulai jam 10, selesai jam 4. Untuk 11 rakaat memang untuk sekarang ini berat bagi kita. Tapi kita mengambil satu ibadah itu secara tadarus, yaitu dengan tahapan-tahapan. Ya, ya. Tahun lalu kita 40. Ya. Tahun ini kita coba turun 30. Berarti berdirinya lebih lama lagi. Subhanallah wa jami'an. Tahun depan nanti 20. Tahun depannya lagi 11 rakaat dalam waktu 5 atau 6 jam. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibnu Fitnah azan ya Allah wa jami'an. Ya pada kajian-kajian yang lalu kita sudah jelaskan bahwa bilangan sholat malam ini, sholat tarawih ini tidak ada batasannya. Ya boleh dilakukan seberapa rakaat yang kita mampu. Nah, silahkan kita mengerjakannya ya semampu kita. Rasul mengatakan salatul laili masna masna. Ya, salat malam itu dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Ya, semampu kamu, berapa kamu mampu untuk mengerjakannya. Yang paling bagus, yang paling lama. Rasul mengatakan afdalus siyam siyamu Daud wa afdalus salat salatu Daud. Karena yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman atau puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi Daud dan salat malam yang paling bagus salat malam Nabi Daud ini kata Nabi bagaimana itu apa yang diamalkan oleh Nabi Daud ini beliau tidur separuh malam lalu bangun mengerjakan salat sepertiga malam lalu seperenamnya beliau tidur kembali dan beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Nah ini amalan Nabi Daud dikenal dengan sebutan puasa Daud ya. Nah kalau malam beliau juga demikian. Beliau ya eh, rata-rata ya, tiap malam menghabiskan sepertiga malam untuk sholat sholat malam. Demikian akan Christian. Nah umat ini diberi keringanan lah untuk tiga malam atau dua malam lah di dalam satu tahun dia mengerjakannya sampai sepertiga malam atau separuh malam atau seluruh malam. Tahun lalu kita separuh malam atau sepertiga malam. Separuh ya. Nah, tahun lalu separuh tahun ini separuh juga lah. Kayaknya belum mampu sampai seluruh malam. jadi bisa sampai fajar kayaknya belum mampu. Iya, kita ambil separuh dulu lah. Ya, yang separuh malam. Nah, demikian itu nitipin. Jadi ini akan kita dulu kita ini kita amalkan di masjid jihad ya di mana di uh, sila terima. Nah tahun ini alhamdulillah ya cuma menunggu satu tahun masjid kita sudah berdiri ya jadi kita akan mengerjakannya di masjid kita untuk tahun lalu kita dua malam ya dua 27 dan 29 Nah untuk tahun ini kita tambah satu malam lagi 25, 27, 29 Ya, nah bagi yang ingin ikut silahkan Nah demikian Ibn Ibidin Azan ya Allah wa iyakum jami'an Baik Ya tentunya juga itu Ibidin eh, Bagi yang sudah mengerjakan sholat taraweh di masjid-masjidnya Dan menyelesaikan witir bersama imam Ya tidak mengapa dia lanjutkan sholat bersama jemaah ini. Ya bisa dia sholat langsung tanpa mengikuti witir nanti di akhir. Ya dan bisa juga dia me menggenapkan witirnya. Ini ada dua pendapat. Silakan mau pilih yang mana. Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama yaitu tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Ini semua sepakat. Ya tidak ada dua witir dalam satu satu malam. Witir cuma satu, satu, kali saja. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Apakah witir yang pertama itu perlu digenapkan atau cukup witir itu saja? Lalu dia silahkan menambah rakaat semaunya atau semampunya setelah itu. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan dia boleh mengerjakan sholat ya, semampunya setelah itu tanpa mengulangi witir. Jadi nanti kalau antum ikut ya di rapat terakhir ya tidak perlu lagi ikut witir bersama imam. Nah bagi yang mau ikut witir bersama imam dan pilih pendapat yang kedua, yaitu apa? Dia menggenapkan witirnya dahulu, ya. Dia sholat satu rakaat untuk menggenapkan niatnya menggenapkan witir, lalu dia ikut sholat bersama jemaah, lalu, lalu dia berwitir di di akhirnya. Nah silakan ada dua pendapat ulama di dalam masalah ini, ikhwan Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah mungkin ya kita dengan eh, dengan harapan kita dapat meraih ya malam Lailatul Qadar pada tahun ini insyaallah. Nah, kemudian di masjid, masjid juga menyediakan sarana iktikaf. Untuk tahun ini masjid ini ada 2 BKM di sini. Ya, Pak. Masjid me, apa namanya menyilakan bagi yang ingin etika untuk etika Ya, selama itu bukan dalam kawasan safarnya. Artinya penduduk Medan datang ke masjid Al Muklisin itu bukan safar. Nah, ini boleh dia etika di sana. Adapun bagi yang di luar kota ini tidak boleh bersafar untuk iktikaf kecuali kemana? Dalam tiga masjid. Ini pendapat yang kita pilih yaitu masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Adapun yang bukan safar, silakan dia ya dia tinggal di masjid kita atau di masjid al Muklisin. Nah demikian ikhwan kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya ini pendapat yang kita pilih dan saya menafikan pendapat lain yang mengatakan bahwa tidak ada itikaf kecuali di tiga masjid. Namun kita pandang pendapat yang mengatakan boleh itikaf di seluruh masjid jami' yang ditegakkan salat jemaah dan sholat Jumat di dalamnya. Ya, ini adalah pendapat yang dipilih oleh para ulama dahulu sampai sekarang dan itu pendapat yang kita pilih dan kita pandang benar insya Allah. Demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum Itikaf ikhwan adalah satu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak wajib untuknya, dianjurkan, mustahab dan ditekankan lagi yaitu menjadi sunnah muakkadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mengapa? Karena Rasulullah rutin mengerjakannya dan tidak pernah meninggalkannya. Ya. Yustahab al-i'tikaf di Ramadan. Ya, dianjurkan untuk i'tikaf pada bulan Ramadan, Ibnu Rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan kana Rasulullah ya'takifu fi kulli Ramadan asrat ayyam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di seluruh Ramadan, di kulli Ramadan, di setiap Ramadan selama atau sebanyak 10 hari. Kalau maka al-'amal ladzi qubida minhu dan pada tahun di mana beliau wafat, i'takafa 20 yauman. Beliau beriktikaf 20 hari. Beliau beriktikaf 20 hari Sonifidin. Azan ya Allah wa iya jami'an. Dan telah sahih juga dari Nabi bahwasanya beliau pernah iktikaf 10 hari terakhir di bulan Syawal sebagai qada, mengqada iktikaf Ramadan yang terluput di Sonifidin. Ya, pernah terluput tapi beliau menggantinya di 10 hari terakhir bulan Syawal. Jadi nggak ada hari raya satu bulan, bulan Syawal dari satu Syawal sampai 30 Syawal hari raya. Rasulullah itikaf di bulan Syawal yang mengikuti azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Kemudian itikaf ini Ibn Ibn azan ya Allah wa iyyakum jami'an harus dilakukan di masjid. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid dan janganlah kamu campuri mereka yaitu istri-istri kamu sementara kamu sedang iktikaf di dalam masjid. Jadi tidak ada iktikaf di rumah atau di musola di dalam rumah atau di musola yang dibangunnya khusus untuk salat di rumahnya ataupun di luar rumahnya. Iktikaf hanya boleh dilakukan di masjid yaitu masjid jamek. Ya, arti jamak di sini adalah masjid yang ditegakkan di dalam salat salat fardu berjamaah dan salat Jumat di sana masjid. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan untuk syariat iktikaf ini konfidin, kaum wanita juga dibolehkan beriktikaf. Yusrah lin nisa al-iktikaf. Ya, dibolehkan juga bagi kaum wanita untuk beriktikaf seperti diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah menyebutkan tentang iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Ramadan. Fasta'danathu Aisyah. Lalu Aisyah minta izin kepada beliau untuk iktikaf, fa'adinalaha. Rasulullah mengizinkannya. Ya Rasulullah mengizinkannya. Hanya saja ini dengan dua syarat Ibnifidin. Syarat yang pertama adalah ibnu zaujiha awaliha. Izin dari suami atau walinya. Yang kedua adalah Allah yang yakuna fi i'tikafiha fitnah. Ya, di tempat i'tikafnya tidak ada fitnah. Seperti ya ada gangguan yang bisa membahayakan dirinya, tercampur bauran atau tempatnya tidak aman. Nah, jadi syaratnya tempatnya aman. Ya, aman dari pelanggaran syariat, aman dari apa gangguan-gangguan ya, terhadap dirinya. Nah, jika dua syarat ini sudah ter terpenuhi, dia mengantongi ini tempatnya aman, maka wanita boleh beriktikaf di dalam masjid Ibn Fiddin. Rahimani wa rahimahumullah. Kemudian Ibn Fiddin bagi yang beriktikaf disyaratkan untuk berpuasa. As-sawmu lil Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu ada yang mengatakan la yasihul i'tikaf illa bisawf. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan satu pendapat yang diriwayatkan dari Aisyah, bin Abbas dan Ibnu Umar. Pendapat yang kedua la yasarab at sawm fil i'tikaf. Tidak disyaratkan saum di dalam i'tikaf. Di dalam mazhab Syafi'i. Ahmad dalam satu riwayat yang lain dari beliau dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang rajin ikhwan dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani yaitu apa? Puasa adalah syarat etika. Orang yang beretika harus ber berpuasa. Ya, orang yang beretika harus mengerjakan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Kemudian akal aqallu datang etika, Batas waktu etika yang paling kecil yaitu batas minimal etika. Jumhur ulama diadanya Abu Hanifah, Syafi'i dan yang lainnya mengatakan bahwa tidak ada batasan terkecil untuk etika ini, batasan minimal etika. Imam Malik mengatakan akal luhu yaw walailah. Ada yang mengatakan salat ayat, ada yang mengatakan asyara ayat. Wal adhar dan pendapat yang paling ikhwan fillah, aqalluhu lailah. Batas minimal iktikaf itu adalah satu malam. Berikut harinya. Yaitu satu hari satu satu malam. Ya, puasa di siang hari dia dengan iktikaf dan malam dihabiskan dengan iktikaf. Ini minimal. Jadi minimal iktikaf itu satu malam, bukan satu jam atau dua jam atau tiga jam. Ya ini tidak tidak sahih kondisi Sebagian orang ada yang mengingatkan nawaitu iktikaf lillahi taala. Lalu duduk dia saat di masjid, lalu dia keluar dia sudah merasa sudah melakukan iktikaf. Ini keliru ikhwan fillah. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Yang sahih yang benar adalah Batas minimal iktikaf itu adalah sehari dan se semalam dan berpuasa padanya. Nah, demikian itu nifidin. Rahimani wa rahimakumullah Nah, kemudian kapan orang yang mau iktikaf masuk ke tempat iktikafnya? Ya, perlu ditambahkan bahwa yang paling bagus menurut sunnah disediakan tempat iktikaf. Ya, seperti kemah, kelabu, ya, kelabu, Ya kalau kemah terlalu kelabu lah ya. Dibuat di dalam masjid, ya kapling-kapling begitu. Ya, kemudian kapan dia mulai masuk ke tempat etikapnya itu, kelabunya itu, dikatakan bahwa dia masuk di dalam kelabu itu pada pagi hari setelah sholat fajar. Ada yang mengatakan Imam Al-Arba'ah dan sebagian ulama mengatakan dia masuk sebelum maghrib, sebelum terbenam matahari. Ya, namun ya yang paling baik dia masuk pada pagi hari dan keluar Pak, besok harinya pada pagi harinya juga ya Fiddin. Azanallahu wa Ya. disebutkan dalam riwayat hadis Abu Sa'id Al-Khudri dia mengatakan mengatakan nama Rasulullah al Asrul al-awsat min Ramadhan fa kharajna sabihata kami beriktikaf pada 10 pertengahan bulan Ramadan dan kami keluar pada pagi hari uh, tanggal 20 Ramadan. Jadi masuk pagi hari, keluar pagi hari. Tapi kalau mau dia masuk lebih dahulu, yaitu sebelum terbenam matahari, ya sebelum terbang menjelang menjelang maghrib, itu dibolehkan, Ibn Fidin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, walaupun Ya, ya lebih bagusnya dia masuk pada pagi hari. Kemudian keluar pada pagi harinya. Kalau misalnya dia mengambil etikaf satu hari satu malam, ya masuk pagi hari, ya ba'dal ba'dal fajar, ba'dal sholatil fajri, solat solat subuh, kemudian dia bermukim sampai malamnya, paginya, baru dia keluar dari tempat etikafnya. Kalau dia mengambil paket satu hari, kalau mengambil paket dua hari ya dua hari, Nah, dia demikian. Nah, kalau dia mengambil paket 10 hari, dia, dia keluar ya, pada pagi hari hari Id. Ya, nah, pagi hari hari Id dia keluar. Nah, demikian itu negatif. Azan ya Allah wa jami'an. Ya dikatakan amal huruf fal qaul awal berdasarkan apa namanya e, pendapat yang pertama tadi yang menuju pada fajri yaumil id. Dia keluar pada pagi hari ya fajar yaumul id. Dan berdasarkan pendapat yang pertama dan ah, yang kedua tadi yaitu yang mengatakan masuknya pada pada sore hari maka dia keluar dia menuju ba'da gurubi asyamsi keluar setelah terbenam matahari di akhir Ramadan wallahu a'lam wanifidin a'azani Allah wa baik jadi itu berkaitan dengan kapan masuk dan kapan keluar ada dua pendapat masuknya pagi hari keluarnya pagi hari masuknya sore hari keluarnya sore sore hari. Gak boleh masuk tengah hari. Jadi harus tahu juga kapan memulai itikaf. Sebagian orang ya dia merasa atau menganggap itikaf itu ya seperti bermain-main, masuk dua jam, nah, keluar sudah sudah itikaf katanya. Nah, ini belum dikatakan dikatakan itikaf, ya. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan etika ekonomi Yang pertama adalah keluar tanpa udur syari atau tanpa hajah yang penting, tanpa kebutuhan yang penting. Ya, seperti misalnya untuk mengantar jenazah, mengunjungi orang sakit dan lain sebagainya. Nah ini tidak ya bukan merupakan satu hal yang penting bagi seorang yang etikaf. Ya karena itu adalah fardu supaya bisa dilakukan oleh orang yang yang lain. Nah demikian itu efektif. Alhamdulillah ya jami'an. Nah, ya kecuali misalnya untuk qadaul hajar, untuk buang hajar, Gak mungkin dia buang hajat di dalam masjid dia harus keluar. hari ini Ya. ya. Termasuk juga membeli makanan. Ini bukanlah hajat yang penting. Orang itikaf harus menyediakan atau menyuruh seorang untuk mengantarkan makanannya bukan dia pergi ke pasar belanja masa dan ini bukan etikaf namanya beli durian malam-malamnya kan begitu ya etikaf ya ini bukan etika, bukan etikaf ya jalan-jalan ini bukan etika dan bukan juga etikat yang benar. Ya, duduk di masjid etikat menghabiskan waktu mengobrol. Nah, ini juga bukan etikat yang benar ya. Walaupun sah etikatnya tapi bukan etikaf yang yang benar. etikat itu dia masuk dalam kelambu atau mengurung diri, lalu dia ya menghabiskan waktu dengan apa namanya? dengan berzikir, doa, sholat. Nah, kalau ada sholat di masjid, dia ikut sholat di di masjid. Misalnya sholat nanti semalam suntuk atau separuh, separuh malam ya dia ikut. Nah demikian itu Fiddin. Azan ya Allah wa Baik. Yang kedua yang batalkan itikaf adalah jima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kamu menyetubuhi mereka atau mendatangi mereka sementara kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Jadi jima ini membatalkan iktikafnya. Nah, demikian yang saya pikir. pun ya bertumbu dengan istri ini juga merusak iktikaf ya. saya pikir. Azan ya Allah wa jami'an. Ya. Apabila jatuh dengan syahwat, pun tanpa syahwat, nah di sini para ulama mengatakan makruh. Ya, jika anzal, jika dia keluar maninya, maka afsada iktikafahu dia merusak iktikafnya wallahu a'lam nah kemudian perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf ya, yang pertama adalah keluar untuk hajat seperti untuk buang hajat untuk makan dan minum misalnya tidak dibolehkan makan dan minum di dalam masjid ya di teras masjid dia makan dan dan minum kemudian masuk kembali yang kedua istighfar al-mu'takid bil umuril mubahah ya, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mubah misalnya ada yang datang mengunjungi ya dia menemuinya tapi sebatas di pintu masjid jangan dia keluar dari masjid sebatas di pintu masjid kemudian melepas tamunya ya kemudian mandi keluar ya misalnya kamar mandi di luar masjid itu dibolehkan dia mandi dan berwudhu di luar ikonifidin. Azanillah wa iya jaminan. Baik. Kemudian membuat kemah atau tenda ataupun ya kelambu untuk beritikaf. Membawa kasur ya ataupun tilam atau tikar untuk itikaf di dalam masjid. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah idza i'takafa turiha lahu firas. Jadi bentangkan bagi beliau firas yaitu tikar ataupun uh, ya. Au yudalahu sarir atau disediakan bagi beliau sarir itu tempat tidur. Ya, nah demikian yang penting. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang berikutnya al-khutbah, al khutbah wa zawaat zawat lil mu'takif. Khitbah dan berakad nikah bagi orang yang menikah, Ini boleh. Ya, dan boleh juga beriktikaf wanita yang istihadah. Adapun wanita haid tidak boleh ya. Wanita yang istihadah dibolehkan iktikaf. Ikhwan jadi Diriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan, "Isa kafat ma'an najma Rasulillah imro'atan imro'atun mustahabah min azwajihi." Ia pernah itikaf bersama Nabi seorang wanita yang sedang istihadah dari istri-istri beliau. Ya, nah demikian. Jadi wanita yang istiadat boleh beriktikaf. Demikian Ibn Ibn Rahimani wa Allah jami'an. Baik, nah, itu saja mungkin yang berkaitan dengan iktikaf dan amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kemudian Ibn Ibn Allah wa iyyakum jami'an ya di syariatkan juga bagi para imam untuk di eh, separuh terakhir bulan Ramadan ini untuk membaca doa Doa kunut, doa kunut bisa dibaca sebelum ruko dan bisa dibaca sesudah ruko ikhwanifidin. Azan ya Allah wa ayat jami'an. Ya, lafal doa kunut antum sudah tahu, sebagian sudah hafal. Ya, yang sering dibaca oleh para imam di salat-salat subuh itu sebenarnya doa kunut witir ikhwanifidin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi dibaca doa kunut ini Allahumma hadini iman hadait wa hafini iman afait وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تباركت wa وتعاليت Di dalam riwayat lain ada tambahan wala manja wala manja minka illa ilaik. Kemudian bersalawat atas Nabi. Ya, bersalawat atas Nabi dan boleh menambah doa-doa yang lainnya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini boleh dilakukan Sebelum rukuk dan ya, sesudah rukuk. Dua-duanya ada dalilnya yang titik. Rahimani warahmatullah Jadi dihimbau kepada para imam ya yang imami sholat taraweh ya sepuluh apa namanya separuh ter, eh, separuh terakhir bulan Ramadan ini hendaklah membaca doa witir di sholat sholat taraweh mereka. Demikian itu nifidin rahimani warahmatullah wabarakatuh. jami'an. Nah, dibolehkan juga membawa ya istri untuk sholat eh, eh malam 25, 27, 29 nanti ya karena Rasul yang membangunkan istrinya dengan catatan ya tidak membawa anak-anak karena bisa mengganggu kekhusukan sholat misalnya rahimani wa rahimahumullah Baik, ya itu saja mungkin faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi antum sekalian dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar pada tahun ini insyaallah. Malam yang kata, kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada seribu seribu bulan. Dan Antum jangan ngeri sampai 30 rakaat. Bagaimana kalau 30 rakaat baru malam 6 jam? Ya. Karena boleh bagi yang nggak mampu boleh boleh duduk. Duduk ada dua macam. Ya tergantung selesai selesainya bagaimana, ya enaknya bagaimana. Ya bisa duduk tarabu, bisa duduk istirahat. Ya tarabu atau tarabu. Berkilas seperti ini dan boleh duduk istirahat ya seperti duduk di antara dua dua sujud ya bagaimana enaknya lah ya ya tentunya lebih enak rokok seperti itu ya demikian yang penyidik rahimah jadi kalau misalnya mau bacanya panjang ya ya antum boleh duduk nah begitu imamnya mau ruko bangun lagi ya tentunya perlu disampaikan juga di sini bahwa sholat orang yang duduk itu pahalanya setengah dari pahala orang yang ber Berdiri. Jadi bagusnya berdiri kalau masih muda-muda berdiri. Tapi kalau yang sudah tua dan ingin juga ikut mengerjakan sholat malam, ya kia lailatul qadar, ya silakan ikut. Ya kalau nggak mampu silakan duduk. Nah, demikian penyakitun. Azan ya Allah wa iya Ya. Nah kita akan membahas buku kita ini. Kita sudah sampai soal yang ke-12 di Fiddin. Soal kam Maradi di Islam. Kam budi dinil Islam. Ada berapa tingkatan-tingkatan di dalam Islam? Tingkatan-tingkatan dalam agama. Al-maratib ibn fidik adalah bentuk jamak dari kata al-martabah. Al-martabah artinya kedudukan, tingkatan, fase atau level. Fase atau level. Ada berapa level agama ini? putih Maratib sudah kita ketahui artinya. ad apa artinya ad-din? Ad-din huwa ta'at. Din itu artinya ketaatan. Disebutkan dana lahu yadinu dinan ay ato'ahu. Dana Ia taat kepadanya. Orang Arab bilang danalahu Ia taat kepadanya. Ay yadinu dinan. Wa yutlaqud din dan din kata din bukan din Samsudin. Din, din. Digunakan kata ini untuk apa? Al-illah. Bi'tibari ta'ah wal di syariah. Yaitu ketaatan dan ketundukan kepada syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ya, itu ketaatan, itu ketundukan itu hanya boleh kepada Islam yang konfidit. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa maratibuhu ya kan maratibul dinil Islam. Berapa tingkatan level martabat dinul Islam ini? Jawabnya adalah huwa salatu maratib. Ada tiga level, ada tiga tingkatan, tiga maratib, tiga martabat di dalam Islam, di dalam dini Islam, di dalam agama Islam. Yaitu al-Islam wal iman wal ihsan. Wa kull wahidin minha idza utliqa syamulat dinu kulluhu. Ada tiga tingkatan di dalam Islam. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Dan masing-masing dari ketiga tingkatan ini jika diucapkan mencakup seluruhnya. Artinya kalau disebut Islam secara tunggal, secara terpisah, maka masuk di dalamnya iman dan ihsan. Kalau disebutkan ihsan secara terpisah, maka mencakup di dalamnya Islam dan iman. Kalau disebutkan iman, secara tunggal terpisah maka mencakup di dalamnya tercakup di dalamnya Islam dan Ihsan bukan dipikir. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan dalam satu kalimat, dalam satu alinea atau paragraf, maka maksudnya berbeda. Ya, Islam, iman dan ihsan memiliki arti dan pengertian yang berbeda. Demikian Ustaz Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini eh, penulis menjelaskan secara detail terperinci ketiga tingkatan di dunia Islam ini. Dimulai dari Islam, ya kemudian seterusnya iman dan ihsan. Ustaz Fiddin rahimani wa rahimakumullah al-Islam wa huwa fil lughah ad-dukhul silmi. Secara bahasa artinya dukhul fis silmi masuk dalam jaminan keamanan. Dinamakan Islam. Aman. Selamat. Wa yuqal aslama amrahu ilallah. Disebut juga dalam ungkapan yang lain aslama amrahu ilallah, dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Ai fawwadahu ilaihi. Wa yuqal aslama, dikatakan aslama. Apa artinya? Dakhala fi Islam. Dia masuk ke dalam agama Islam. Itu secara bahasa. Kalau dikatakan dia Islam atau Pat aslama, dia sudah Islam. Memiliki arti-arti yang kita sebutkan tadi. Secara syar'i Fadifiddin Islam adalah al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Secara syar'i Islam adalah istislamulillah. Menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Tunduk kepada Allah wal iqyadu lahu dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Ini Islam. Secara hukum, Islam adalah menutupu nutqu Jadi ada secara bahasa, secara syar'i dan secara hukum. Secara hukum Ibnu Fiddin dikatakan dia muslim atau Islam kapan? Jika dia sudah berucap nutku berucap maka tidak ada masuk Islam dalam hati ya berucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika dia telah mengucapkan kalimat ini atau yang semakna dengannya yang memiliki kandungan makna yang sama, maka dia dianggap seorang muslim Ibn fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia seorang muslim, halal ah, haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ya, omong kolah kata Rasulullah. Barang siapa yang mengatakannya, maka haramlah darahnya, hartanya dan kehormatannya. Adapun iman di secara bahasa adalah tasdik, pembenaran. Allah ma'hu iman wa amanah. Pembenaran yang disertai dengan kepercayaan dan amanah. Ini secara bahasa. Secara syar'i iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi. Secara syar'i iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati dan amalan dengan anggota badan. Ini itu yang disebut iman. Kemudian ihsan. Secara bahasa, ihsan adalah fi'lul hasan Perbuatan yang baik dinamakan ihsan, kebaikan. Wa huwa kullu mubhijin bin fihi, itu segala sesuatu yang mubhij yang baik bin fihi dan disukai disebut ihsan. Wal ihsan yuqalu ala wajhain. Dan ihsan ini digunakan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah al-in'am al ghair. Yang memberikan kenikmatan kepada orang lain. Dikatakan ah sana ilayya pulang, pulang telah berbuat baik dalam berikan kepadaku berbagai kenikmatan. Wasani yang kedua, ihsanun fi Ihsan kebaikan dalam perbuatannya. Wa dzalika wa itmamihi, yaitu dia dapat melakukan satu perbuatan dengan baik. Ihsan fi shalah, ihsan fil wudu, ihsan fi zakat, ihsan di talabil ilmi. Artinya fitri yaitu dalam perbuatan. Itu perbuatannya, dia dapat melakukan amalan tersebut, perbuatan tersebut dengan dengan baik. Rasul mengatakan allah katabal ihsan ala kulli syai'. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan wajibkan ihsan yaitu kebaikan dalam segala sesuatu sampai dalam menyembelih harus ihsan. Ya, bagaimana ihsan di dalam menyembelih? menajaskan pisau dan membuat enak hewan yang disebelih, tidak menyiksanya. Ihsan di dalam al-qatl. Ihsan di dalam amal-amal yang lainnya, apapun amalannya, fikuli syekh harus berbuat ihsan, harus dilakukan dengan baik, dengan profesional, ikhwanifidin. rahimani wa rahmatullah. Menuntut ilmu harus juga ihsan. sholat harus ihsan. Semua hal kata Rasulullah, Inna Allah kata bang ihsan ala kulli syai. Jadi ihsan digunakan dalam dua bentuk ini. Yang pertama ihsan dalam arti kata kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain ini dinamakan ihsan. Kenikmatan yang kita berikan, rezeki yang kita berikan kepada orang lain, jasa yang kita berikan kepada orang lain namanya ihsan. Nah, ihsan digunakan dalam bentuk ihsan fil kebaikan di dalam perbuatan, yaitu perbuatan yang kita lakukan dengan baik, ini namanya ihsan juga. Wal ihsanu syara'an, adapun secara syar'i, ihsan adalah seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Astagfirullah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Inilah ihsan. Yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatnya. Ini puncak dari keikhlasan, ihsan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ihsan yajma'u kamalil ikhlas. Ihsan itu ia yajma' kamalil ikhlas lillah. Ya, menggabungkan, mengumpulkan seluruh keikhlasan, kesempurnaan ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala wa yajmul ityan bil fi'li al hasani alladhi yuhibbuhu Allah dan juga dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gabungan antara amal saleh, amal yang sesuai dengan sunnah, yang paling baik, yang paling tepat, dengan apa niat yang paling ikhlas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ihsan di dalam amal apa itu gabungan dari apa ikhlas niat dan apa muwafaqatu as-sunnah ya ikhlas niat dan muwafaqatu sunnah Allah Subhanahu wa taala mengatakan balaman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin dan barang siapa yang menundukkan wajahnya kepada Allah, mengislamkan wajahnya kepada Allah, ya, menundukkan wajahnya, dirinya kepada Allah, wa muhsin dan dia berbuat baik, falahu ajruhum inda rabbih wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi ihsan iman mengumpulkan antara kamalul ikhlas dengan apa? Al-ittiyan bil fi'lil hasan alladhi yuhibbuhu Allah wa yarda. Gabungan antara amal yang baik amal yang soleh, amal yang sesuai dengan sunnah, amal, amal yang, yang disukai oleh Allah dan Rasulnya dengan apa? Dengan kamalul ikhlas, yaitu kesempurnaan ikhlas. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala eh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga derajat. Al-Islam, tsumma iman, tsumma al-Islam. Yang pertama Islam, yang kedua, yang pertengahan adalah iman, yang ketiga yang paling tinggi adalah al-Islam. Dan hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril Ibn yang masyhur yaitu ketika Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk seorang laki-laki lalu bertanya kepada Rasulullah tentang yang pertama apa Islam kemudian tentang iman dan tentang ihsan ya Jibril datang bertanya tentang tiga perkara ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di akhir hari tersebut Rasul mengatakan hada Jibril yang datang tadi adalah malaikat Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum. Ya tadi yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Beliau datang, dia datang untuk mengajarkan kamu agama kamu. Nah, ini Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah, ma'rifatu maratibiddin mengetahui mengenali tingkatan-tingkatan agama merupakan satu hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Ya, Rasulullah SAW membedakan antara Islam dan iman, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga membedakan. Ya dalam ayat surat Al-Hujurat ayat 14 Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa qalat qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna Orang-orang Arab Badui berkata, kami beriman. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, lam tu'minu, kamu belum lagi beriman. Belum beriman bukan berarti kafir. Walakin kulu Nah, Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan maratibud din. Ya, di sana ada Islam dan ada iman, bukan fitin. Jadi ini menjelaskan kepada kita Ya, bahwa Arab-Arab Badui tadi keimanannya tidak seperti keimanan para sahabat. Allah mengatakan wa Allah wa rasulah la yalikum min amalikum syai'a. Jika kamu mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal kamu sedikit pun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka mukmin, mereka muslim, tapi lemah iman. Nah, sekarang banyak kita lihat muslim tapi lemah iman. Mereka ini adalah muslim. Pada satu dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Rasulullah membagi-bagikan harta kepada satu kaum, Rasulullah memberikan kepada sebagian orang dan tidak memberikan kepada satu orang. Maka saat bin Abi Waqqas mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berikan kepada mereka dan engkau tidak berikan kepada orang ini?" Bukankah dia orang mukmin? Rasul mengatakan "Awak awal awal muslim. Ya, sampai tiga kali saat bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, bukankah dia orang mukmin? Nabi mengatakan atau muslim. Ya, jadi Rasul bedakan bahwa orang ini derajatnya tidak sama seperti derajat orang-orang yang diberikan tadi, ya tingkatannya. Tingkatannya muslim ini. Jadi laisa kullu muslimin mukmina. Ya, tidak semua orang muslim itu mukmin. Ya, walaisa kullu mukminin muhsina. Dan tidak semua orang-orang mukmin itu muhsin. Tapi semua orang muslim pasti mukmin dan muslim. Semua orang mukmin pasti muslim. Demikian Ibn Izzuddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ya, ihsan adalah lingkaran yang paling khusus. Ya, yang paling khusus. Di luarnya mukmin. Lebih luas lagi apa? muslim ikhwanifidin rahimani wa Allah. ya, jadi mungkin seorang muslim itu muslim tapi dia bukan mu'min kenapa dikatakan tidak mu'min qad yakunu imanu dhaif boleh jadi imannya tapi muslim berzina dia Rasul mengatakan la zani hina yazni wa huwa mu'min Tidaklah berzina orang yang berzina pada saat dia berzina dia orang mukmin. Terlepas ya keluar dari dia, dia dari level apa? mukmin, jatuh kepada muslim. Itulah orang mencuri ketika dia mencuri dia dalam keadaan mukmin kata Rasulullah. La yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. La yasrubu khamah hina yasrub wa huwa mu'min. Muslim yang berzina, muslim yang minum khamar, muslim yang mencuri, muslim juga dia. Muslim dia dia ucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dikeluarkan dari kantongnya KTP-nya apa? Muslim Ucap dia Ashadu an la ilaha illallah Muslim dia Muslim Tapi dia Bukan Bukan mu'min Apalagi muhsin Ikonifidin Rahimani wa rahimahumullah. Jadi ada tingkatan di dalam agama ya Ada maratib Ada tingkatan Tingkatan yang paling rendah adalah muslim Tingkatan yang kedua mu'min dan yang ketiga adalah Muhsin Munifidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika Rasulullah menjawab pertanyaan Jibril, ya ketika Rasulullah saw Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Jibril, yaitu pertanyaan tentang iman, tentang Islam. Beliau menyebutkan apa? Beliau menyebutkan tentang apa? Amal-amal yang zahir. Amal-amal yang zahir. Seperti apa? Salat, zakat, puasa dan haji. Itu muslim. Jika dia sudah bersyahadat la ilaha illallah, menaikkan salat, bayar zakat, mengerjakan puasa dan mengerjakan haji, maka dia muslim. Ini amal-amal zahir. Adapun iman ketika Rasulullah menjawab tentang iman, Rasulullah menjelaskan tentang amal amal qalbi. Jadi lebih khusus lagi. Amal-amal qalbi iman kepada Allah, hari akhirat, kepada Nabi, kepada hari berbangkit, kepada iman kepada takdir baik maupun buruk. Lebih khusus lagi kondisi berkaitan dengan hati. Ya, berkaitan dengan hati, amal hati. Oleh karena itu dikatakan kondisi amal hati lebih tinggi daripada amal lahir. Rasul mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Ala wahya al-qalb. Amalan hati penting bukan ibadah. Karena di situ letak iman. Disitulah sumber iman. Amalan hati. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah penting Orang yang sholat tanpa iman kepada Allah yang benar tidak beriman kepada rububiyah, uluhiyah, atau sifat. Ta'wil, muawili, Mu'tazilah, sholat juga dia. Sholat dia. Sholat. Asy'ariyah sholat, sholat, sholat dia Ibnu Fitin. sholat. Sama sholatnya dengan seorang ahli sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah yang beriman kepada uluhiyah dan rububiyahnya. Tentunya tidak sama Ibnu Fitin, tingkatannya tidak sama. Ya. Demikian pula pada amal-amal yang lainnya. Ya, jadi amalan hati ini menunjukkan tingkatan seorang itu lebih tinggi daripada sebelumnya, imannya kepada Allah dan seterusnya. Demikian Ibn Fikir. Dan ihsan adalah puncak dari amalan hati. Puncak amalan hati adalah ikhlas yang tulus murni kepada Allah semata. Ini puncak dari keikhlasan itulah ihsan. Antakbud Allah ka'annaka tarah, fa'illam takut tarahu fa'innahu yarah. Amalan hati juga bertingkat-tingkat. Amalan hati bertingkat-tingkat. Dan yang paling tinggi adalah al-ikhlas. Ya, ikhlas seperti yang disebutkan oleh Nabi, ya, engkau menyembah Allah seolah Allah, engkau melihatnya, itu puncak dari muraqabah, ikhlas. Dia tidak mengharapkan, dia tidak dia e, menunjukkan yaitu tauhidnya yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah tempat dia bersandar, tempat dia bertawakal dan lain sebagainya. Seperti yang kita bahas dalam bab akidah. Nah, kalau orang sudah sampai kepada puncak seperti ini, maka sampailah dia kepada derajat ihsan ikhwanifidin. Azan ya Allah wa Jadi itulah dia tingkatan-tingkatan amal. Amal zahir itu tingkatan paling bawah. Semua orang dapat kita lihat sholat, dapat kita lihat puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Amalan hati lebih khusus lagi karena tidak ada yang tahu kecuali yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan hatinya ada tingkatannya yang paling tinggi adalah apa? Al-ihsan tadi, Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah demikian, ya. Jadi itu sekilas tentang Islam, iman dan ihsan. Tiga derajat maratibud din. Nah, di sini ini kecil soal yang ke-13 penulis menjelaskan satu persatu. Mulai dari Islam. Ma makna Islam? Apa makna Islam? Ya, kemudian beliau menjelaskan Islam adalah Al-istislamu lillahi tauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus min syirki. Islam adalah ketundukan kepada Allah dengan tauhid. Taat kepadanya dengan melakukan amalan-amalan ketaatan dan bersih dari syirik, menjauhkan diri dari syirik. Allah mengatakan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Allah mengatakan juga wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dan Allah mengatakan fa ilahukum ilahun wahidun wa lahu aslimu wa basyiril muqbitin. Nah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah Ya untuk yang akan datang kita masih ngaji sekali lagi. Setelah itu kita libur Insyaallah. Jadi sekali libur saja. Ya. Baik. Banyak waktu dia pakai untuk faedah tadi. Tidak mengapa karena ada manfaatnya. yang Fiddin ada pengumuman Yang pertama Pengumuman yang pertama adalah Nanti sore ada undangan Buka puasa bersama dan makan malam Di Masjid Al-Muqlidin